berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 3 Di dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala berfirman al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina Pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian وأتممت عليكم ni'mati dan telah aku sempurnakan bagi kalian nikmatku raditu lakumul islam madina dan telah aku ridhai bagi kalian Islam sebagai agama bagi kalian maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang besar ini nikmat yang agung ini. Maka sungguh kesempurnaan Islam dikatakan oleh para ulama adalah kesempurnaan yang sempurna. Ya. di atas puncak kesempurnaan sehingga tidak butuh di dalam Islam tersebut adanya tambahan La yahtaj ila ziyadah. Demikian juga tidak butuh kepadanya pengurangan. Islam tidak butuh untuk direvisi. Karena Islam telah sempurna dan telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka sungguh demikianlah Islam. Tidak butuh untuk kemudian mengambil dari ajaran agama yang lainnya. Karena Islam telah sempurna, telah mencakup keseluruhan aspek kehidupan manusia di dalam beragama. Maka sungguh Islam ya, sangat jauh dari apa yang disangka oleh manusia dari filsafat Yunani atau yang semisalnya dari ilmu kalam, ilmu mantik yang hakikatnya itu semuanya adalah muncul dari orang-orang Yunani. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang sempurnanya Islam ini. Apa yang beliau tinggalkan kepada kita ini di atas agama yang telah jelas urusannya. Tidak ada yang disembunyikan oleh Rasulullah SAW Karena Rasulullah SAW yang langsung menyebutkan ancaman tentang barang siapa yang menyembunyikan ilmu maka di sana ada ancaman yang mengerikan. Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda man katama ilman Barang siapa yang menyembunyikan suatu ilmu aljamahullahu bilijamin minan nar maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya belenggu dari belenggu api neraka maka Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam tidaklah menyembunyikan ilmu Islam ini adalah agama yang terang benderang, telah jelas. Berbagai urusan yang ada di dalamnya, seluruh aspek kehidupan beragama telah diatur dalam Islam. Urusan yang sekecil-kecilnya diatur dalam Islam. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Asim fi kitab sunnah An Abi Darda radhiyallahu taala anhu disebutkan oleh Al Imam Ibnu Abi Asim di dalam kitab sunnah Sebuah riwayat Dari sahabat Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu Kala Kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Alayna Pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Keluar Menuju kami Atau di hadapan kami fakala wa aimullahi la atrukannakum ala mithlil bayda kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demi Allah maka sungguh aku tinggalkan kepada kalian itu Islam ini adalah seperti sesuatu yang putih bersih sesuatu yang terang benderang sesuatu yang telah jelas urusannya Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sampai-sampai suatu ketika disebutkan di dalam riwayat yang lainnya yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Abi Asim di dalam As-Sunnah sebuah riwayat dari jalan sahabat Jabir bin Abdullah yang ketiga itu ada sahabat yang mulia khalifah yang kedua Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu Beliau ketika itu membawakan sebuah kitab dari kitab-kitab yang datang sebelum Ar-Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Ar-Rasul Shallallahu alaihi wasallam marah. Faghadiba. Kata Jabir bin Abdullah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sampai sempat marah ketika itu. Ya. Padahal Umar bin Khattab cuma membawakan ya, sebuah kitab ya, dari kitab-kitab yang datang sebelum kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Ar Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Qala amutahawikuna fiha ya al Khattab, walladhi nafsi biyadih, laqad ji'tukum biha bayda'a nakiyatan." Maka demi Allah, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Maka sungguh aku telah tinggalkan kepada kalian Islam ini sesuatu yang sesuatu yang putih, yang bersih padanya. Maka sungguh ini menunjukkan sekali lagi kesempurnaan Islam. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka sungguh Islam tidak butuh padanya tambahan ataupun pengurangan. Sampai-sampai Al-Imam Malik ketika menyebutkan apa-apa yang berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah yang kita sebutkan tadi. Dalam surat Al-Maidah ayat 3 sampai-sampai beliau mengatakan Malam yakun yauma idin dinan fala yakunul yauma dinan. Apa-apa yang pada hari itu ketika disempurnakan Islam tadi bukan termasuk bagian dari agama fala yakunul yauma dinan. Maka pada hari ini lebih-lebih lagi bukan termasuk bagian dari agama. Itu ketika pada waktu disempurnakan Islam ada sesuatu yang tidak termasuk bagian dari ajaran Islam, tidak dikategorikan sebagai bagian dari ajaran Islam, maka falayakunul yaumadinan. Maka lebih-lebih lagi pada hari ini, maka perkara tersebut bukan termasuk bagian dari dinul Islam. Bukan bagian dari ajaran Islam. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. disebutkan oleh para ulama di antaranya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala menjelaskan terkait dengan tentang bahwasanya Islam tidaklah dibangun di atas akal pikiran manusia tetapi itu semuanya adalah berlandaskan pada hujjah, pada dalil dari Al-Qur'an was sunnah. Maka tidaklah sebagaimana apa yang dikatakan oleh ahlul kalam, ahlul kalam yaitu ahli filsafat bahwasanya butuh dalam Islam itu sesuatu tambahan yang lainnya. Ya. Mereka menganggap bahwasanya ahli filsafat ya bahwasanya Islam itu atau Al-Qur'an itu demikian tafsirnya sesuai dengan apa yang mereka pahami. Maka sungguh memahami Al-Qur'an demikian juga sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang telah kita bahas di dalam pembahasan manzilatus sunnah fil Islam adalah dikembalikan kepada bagaimana apa yang telah dipahami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Maka sungguh ketika telah jelas kebenaran itu ada pada Islam, kebenaran itu telah jelas datang dari apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka sungguh kita tidak boleh kemudian menentang apa yang dibawa oleh beliau Alaihi Salatu Wasallam. Disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat An-Nisa ayat 115 yang kita akan sedikit akan menjelaskan beberapa keterangan terkait dengan ayat yang sering kita lewati ini. Yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Barang siapa yang menentang Ar-Rasul, setelah jelas datang kepadanya petunjuk Wayatabi ghaira sabilil mu'minin dan dia mengikuti jalan selain jalannya kaum mukminin yaitu jalannya para sahabat ridwanullah taala alaihim ajmain nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wasa'at masira maka kami akan palingkan dia kepada apa? palingkan kepada hawa nafsunya Ya. Kalau dia cenderung kepada akalnya, maka dia pun akan dipalingkan, dijadikan dia cenderung kepada akalnya. Kepada ilmu filsafat dia pun akan diarahkan kepada ilmu filsafat tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian mengancam wa nuslihi jahannam wa sa'at Dan kami akan lemparkan orang tersebut ke dalam jahanam dan jahanam adalah sejelek-jelek tempat kembali. Disebutkan oleh Al-Imam Umar Ibn Abdul Aziz rahimahullahu taala terkait dengan kewajiban untuk membenarkan kitabullah untuk berpegang teguh kepada kitabullah demikian juga berpegang kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan menunjukkan di sini kesempurnaan Islam itu sendiri. Dan sesungguhnya Islam tidak butuh kepada pembaruan atau revisi atau yang semisalnya. Maka sungguh dikatakan oleh beliau Al-Imam Amirul Mukminin Umar ibn Abdul Aziz rahimahullahu taala sanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa wulatul amri min ba'dihi sunanan bahwasanya Rasul Shallallahu alaihi wasallam telah memberikan contoh meninggalkan sunnah kepada kita semuanya dan demikian juga wulatul amri min ba'dis min ba'dihi sunanan dan demikian juga setelah meninggal beliau dari para sahabat ya yang mereka adalah waliul amr mereka adalah khalifah sebagai pengganti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maka demikianlah mereka juga meninggalkan sunnah sunnah yang wajib bagi kita semuanya untuk berpegang kepada sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sunnah para sahabat sebagaimana apa yang dikatakan oleh Rasulullah alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al mahdiyyin sebagaimana dalam hadis Al irbadi bin Sariyah radhiyallahu taala anhu Wajib atas kalian untuk berpegang kepada sunnahku dan sunnah para al-hulafa ar rashidin Para khalifah yang terbimbing yang telah diberikan petunjuk oleh Allah yang mereka lah para sahabat Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan demikian para sahabat yang lainnya yang mulia yang Allah Subhanahu wa taala ridai mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-ahdu biha tasdikun li kitabillah. Barang siapa yang berpegang teguh dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan sunnah para sahabat itu adalah bagian dari pembenaran kita semuanya kepada kitabullah, kepada Al-Qur'an. Kenapa? Karena Allah telah menyebutkan di dalam firman-Nya tadi dalam surat An-Nisa Ayat 115 wa may rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghaira sabilil mu'minin. Barang siapa yang menentang rasul setelah jelas datang kepadanya petunjuk dan dia mengikuti jalan selain jalannya para sahabat kemudian diancam dengan apa? Nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi. Maka barang siapa yang berpegang teguh kepada sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan sunnah para sahabat, maka inilah bagian dari tasdikun li kitabillah. Bagian dari pembenaran kita terhadap kitabullah kepada Al-Quran. Ya. Wastikmalun li ta'atillah. Dan demikian juga bentuk kesempurnaan kita kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Loh kok bisa? Karena Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kita untuk taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa-apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam maka ambillah, maka kerjakanlah dan apa yang dilarang oleh beliau maka tinggalkanlah. Maka inilah bentuk dari ketaatan, kesempurnaan ketaatan kita kepada Allah Barang siapa yang mengaku taat kepada Allah tetapi tidak mengikuti apa yang dibawa oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka hakikatnya dia belum taat, belum mentaati Allah Subhanahu wa taala dengan sebenarnya. Bahkan Allah telah menegaskan mayyuti'ir rasul faqad ata Allah. Barang siapa yang mentaati Ar-Rasul, maka sungguh dia berarti telah mentaati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan oleh beliau Amirul Mukminin Umar ibn Abdul Aziz rahimahullahu taala seorang tabi yang mulia ya. Beliau seorang tabi bukan Umar ibn Khattab tapi siapa Umar ibn Abdul Aziz. Beliau mengatakan wa kuwatun ala dinillah. Dan demikian juga barang siapa yang berpegang berpegang kepada sunnah tadi dan sunnah yaitu sunnah Rasulullah dan sunnah para sahabat itu adalah sebagai bentuk sebagai bentuk kekuatan berpegang kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Laisa li ahadin taghyiruha. Tidak ada seorang pun berhak untuk merubah-rubah sunnah. Tidak ada seorang berhak untuk merubah apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Wala tabdiluha wala nadhar fi syai'in khalafaha Demikian juga tidak boleh seorang itu mengganti-ganti ya. Apa-apa yang telah dibawa oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya ya. Sehingga jangan sampai kemudian menganggap ya, apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW kurang sehingga ditambahi nah, Atau apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW berlebih kemudian dikurangi Lah tidak perlu adanya perubahan, tidak perlu adanya koreksi. Ya. Tidak perlu adanya studi kritis terhadap sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang tersisa hanyalah kita sami'na wa ata'na. Kita mendengar dan taat kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Walan nazar fi syai'in khalafaha dan demikian juga tidak perlu kemudian seorang menimbang-nimbang lagi tentang sesuatu yang menyelisih sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena sesuatu yang menjadi sunnah ya, atau tidak perlu kemudian seorang melihat ya, menengok kepada sesuatu yang menjadi sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi yang artinya tidak perlu kemudian seorang menjadikan itu semuanya sebagai patokan karena telah jelas itu adalah sesuatu yang menyisi apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Man amila biha muhtadin kata beliau. Barang siapa yang beramal dengan sunnah Dengan sunnah Rasul dan sunnah para sahabat tadi ya, Maka orang tersebut akan diberikan hidayah Akan diberikan petunjuk oleh Allah subhanahu wa ta'ala Subhanallah Ini siapa? Umar ibn Abdul Aziz Seorang tabi yang mulia ya. Yang sampai-sampai ketika khilafah Ketika kekuasaan yang beliau pimpin ketika itu Sampai-sampai ya kesejahteraan merata Sampai-sampai orang yang memiliki harta ingin mensodakokan hartanya tidak tahu kepada siapa dia akan memberikan karena ketika itu keamanan atau kesejahteraan ya, merata di mana-mana dan bahkan bahkan, bahkan sampai-sampai ya ada orang-orang yang kemudian membandingkan antara kemuliaan Umar bin Abdul Aziz dengan para sahabat ternyata tentunya sangat jauh tentunya apabila kita bandingkan dengan para sahabat ya Para sahabat tentunya lebih mulia. Ya. Sahabat Nabi alaihi eh, radhiyallahu taala anhu, enam. Sahabat Nabi adalah lebih mulia dari orang-orang yang setelahnya. Tetapi ini menunjukkan syahid di dalam apa yang kita sebutkan di sini Umar ibn Abdul Aziz seorang tabi yang mulia beliau tetap mengarahkan kepada apa-apa yang datang sebelum beliau dari para sahabat apa yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan umat yang mulia, murid-murid yang langsung belajar kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu para sahabat Ridwanullah Taala alaihi majmain, sampai-sampai beliau mengatakan man amila biha muhtadin. Barang siapa yang beramal dengan sunnah Sunnah yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, maka dia adalah orang yang akan mendapatkan hidayah orang yang mendapatkan petunjuk. Wa man intasara biha mansur. Dan barang siapa yang membela sunnah maka orang tersebut adalah orang yang akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka demikianlah ahlu sunnah. Mereka adalah senantiasa sebagai kaum yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala sampai datangnya hari kiamat sebagaimana yang diisyaratkan oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam hadis yang sahih la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq la yadurruhum man khadalahum hatta ya'tiya amrullah atau kama qala an nabi sallallahu alaihi wasallam akan terus menerus ada dari kelompok dari umatku ada segolongan dari umatku yang senantiasa mereka itu adalah kaum yang ditolong, diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kemenangan karena berpegangnya mereka kepada al-haq. Ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dalam riwayat yang lain mangsurin, yaitu mereka adalah umat yang ditolong karena mereka berpegang teguh dengan sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berpegang dengan ajaran Islam yang sempurna ini dan tidaklah memadaratkan orang-orang yang menghinakan mereka sampai datangnya keputusan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ya sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala intang surullah yang surkum. Barang siapa atau apabila kalian menolong agama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menolong kalian semuanya. Intang surullaha yang surkum wa yuthabbit aqdamakum. Apabila kalian menolong Allah Subhanahu wa taala, apa maksudnya menolong Allah? Disebutkan oleh para ulama ahli tafsir yaitu menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Yaitu menjaga keutuhan Islam ini adalah bagian dari menolong agama Allah menjaga dari perkara-perkara yang bisa merusak Islam, bisa merusak agama Islam dari berbagai perkara-perkara yang di luar dari Islam yang dimasukkan oleh musuh-musuh Islam, dibersihkan, dijaga. Maka sungguh apabila kita menjaga agama Allah Subhanahu wa taala, menjalankan syariat-syariat Allah sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kita dijanjikan dengan janji oleh zat yang senantiasa memenuhi janjinya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah senantiasa akan menolong kalian dan akan mengokohkan kaki-kaki kalian. Wallahu la yukhliful mi'at. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengingkari janjinya. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian dilanjutkan oleh beliau Al-Imam Amirul Mukminin Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah Beliau mengatakan wa man khalafaha wattaba'a ghaira sabilil mu'minina wallahu Allahu ma tawalla wa aslahu jahannam wa sa'at masira. Dan barang siapa yang menyelisih sunnah menyelisih apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya wattaba'a ghaira sabilil mu'minin dan mereka mengikuti yaitu orang tersebut mengikuti jalan selain jalannya kaum mukminin. Dikatakan oleh para ulama siapa al-mukminin di sini? Tentunya mereka adalah para sahabat yang pertama kali masuk dalam penyebutan al-mukminun di sini. Orang-orang yang beriman karena mereka lah yang pertama kali masuk dalam Islam. Ya. Yang mereka adalah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah manusia-manusia yang telah diberikan rekomendasi oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya maka barang siapa yang menyelisih sunnah dan mengikuti jalan selain jalannya para sahabat kata beliau kata al-Imam Umar bin Abdul Aziz wallahu ma tawalla maka orang tersebut pun dipalingkan sebagaimana apa yang dia cenderung kepadanya wa aslahu jahannam wa sa'at dan dia pun dilemparkan kelak oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam jahanam dan jahanam adalah sejelek-jelek tempat kembali. Nauzubillahi min dalik. Ini penjelasan Al-Imam Amirul Mukminin Umar Ibn Abdul Aziz ketika menjelaskan ayat yang telah kita baca tadi. Maka sungguh memberikan pengertian kepada kita pentingnya untuk berpegang kita kepada apa yang telah dibawa oleh Rasulullah saw Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Disebutkan oleh Al Imam Al Bukhari rahimahullahu taala di dalam sebuah riwayat yang menjelaskan tentang keutamaan para sahabat ridwanullah taala alaihim ajmain. Di dalam sahihnya Al Imam Al Bukhari menyebutkan khairu ummati qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik umatku sebaik-baik umatku kata beliau adalah qarni yaitu masa yang manusia yang hidup pada masaku. Manusia yang mana mereka hidup pada masaku, yaitu mereka adalah para sahabat. Thumma alladhina yalunahum. Thumma alladhina yalunahum kemudian umat-umat yang datang setelah mereka yaitu para tabi'un, yaitu para tabi'in. Thumma alladhina yalunahum kemudian orang-orang yang datang setelahnya yaitu para tabi'un tabi'in Qala Imran. Kemudian berkata Imran yaitu salah satu perawi ya. Di dalam hadis ini yaitu Imran bin Hussein yaitu sahabat yang mulia yaitu Imran bin Hussein radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan perawi hadis ini beliau mengatakan fala adri Adhakara ba'da karnihi Karnaini au thalathan thumma inna ba'dahum kata beliau aku tidak tahu Apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah itu menyebutkan satu masa atau dua masa atau tiga masa atau setelah masa tersebut dua masa atau tiga masa kemudian beliau menyebutkan setelahnya thumma inna ba'dahum kauman kemudian kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam thumma inna ba'dakum kauman nah afan ini adalah perkataan Imran bin Husain kemudian datang setelah kalian Kauman yashhaduna wala yustashhadun. Kata Imran Ibn Hussein beliau mengatakan kemudian datang setelah kalian. Suatu kaum yang mereka bersaksi tetapi mereka tidak bisa diambil persaksiannya. Menunjukkan mereka adalah orang-orang yang tidak amanah di dalam agamanya. wala yu'tamanun. Dan mereka hakikatnya adalah orang yang sering berkhianat dan tidak bisa memegang amanah. Wayang duruna walayufun dan mereka senantiasa bernadar tetapi tidak menunaikan nadar mereka yang artinya mereka tidak memenuhi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa musiman dan nampak pada diri-diri mereka tersebut ya, keadaan mereka yang gemuk-gemuk. Apa yang dimaksud di sini gemuk-gemuk di sini? Keadaan tubuh mereka yang gemuk menunjukkan mereka sibuk dengan kehidupan dunia. Yang artinya mereka sibuk dengan kehidupan dunia, terlalaikan dengan kehidupan akhirat. Ya. Berbeda dengan keadaan mereka sebelumnya para sahabat ridwanullah taala alaihim ajmain yang hidup dalam keadaan zuhud, dalam keadaan apa adanya. Ya. Mereka senantiasa mengutamakan akhirat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tidak menutup kemungkinan mereka tetap mencari nafkah. Bahkan di antara mereka para sahabat ada juga sahabat yang kaya, tetapi mereka kekayaan yang ada pada mereka bukan tujuan kehidupan mereka. Mereka menjadikan itu semua sebagai wasilah untuk mengharapkan keridhaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Dikatakan oleh para ulama di antaranya Syekh Abdullah bin Salfik ketika menjelaskan hadis ini beliau mengatakan fahadzal hadithu ikhbarun minan nabi sallallahu alaihi wasallam bihalil ummah yaitu hadis ini menghabarkan atau penghabaran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang keadaan umat ini yatadammanu taujihan wa ta'silan wa huwa anna dina yufhamu ahli al qurunil ula al-mufaddalah bahwasanya terkandung di dalamnya taujih bimbingan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan taksil yaitu pokok dasar yang diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam wahwa anna dina bahwasanya agama ini yufhamu bifahmil kurunil mufaddalah yaitu hendaknya agama ini adalah dikembalikan pemahamannya kepada mereka umat yang berada pada masa-masa yang utama yaitu masa yang pertama dari kurun yang utama yaitu merekalah para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in wadzalika li annahum khairul ummah karena sesungguhnya mereka para sahabat adalah sebaik-baik umat ini. Fahum a'lamun nasi bidinillah. Karena mereka adalah manusia yang paling paham, paling berilmu tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai di antara para sahabat mengatakan, ya, tidaklah suatu ayat itu turun. Ya, sebagian mereka sampai-sampai mengatakan, tidaklah suatu ayat itu turun kecuali kami mengetahui, ya, kepada siapa ayat tersebut turun, di mana ayat tersebut turun, dan dan apa yang dimaukan dengan ayat tersebut, sebagaimana apa yang dijelaskan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena setiap ayat turun Rasulullah menjelaskan, mentafsirkan ayat tersebut. Karena memang tugas beliau adalah mentafsirkan, menjelaskan isi kandungan Al-Quran. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beliau mengatakan, Wahum agyarun nasi ala dinillah mereka para sahabat adalah manusia yang paling cemburu terhadap agama Allah ini. Paling cemburu kalau seandainya ada yang ingin merusak agama Allah, ingin menambah-nambahi agama Allah. Ya. Bagaimana kisah yang pernah kita sebutkan mungkin? Ada sebuah kisah di antara ya, para sahabat. Ya. Yang ketiga itu ada manusia-manusia yang mengada-adakan perkara baru dalam agama Ya. Mereka ketika itu dalam keadaan di tengah-tengah mereka ada para sahabat ridwanullah taala alaihim ajmain. Ketika itu sampai-sampai ada sahabat yang kemudian menegur mereka. Ma asra'a katakum. Sungguh sangat cepat sekali kebinasaan ke kalian. Wa sahabatu mutawafirun. Para sahabat masih banyak di tengah-tengah kalian. Wa thiyabuhum lam tubla Pakaian-pakaian mereka belum terkoyak. Artinya masih mereka masih hidup. Wa aniyatuhum lam tukassar. Dan bejana-bejana minum mereka belum pecah. Artinya mereka masih minum dengan bejana-bejana mereka. Kenapa kalian tidak bertanya kepada mereka para sahabat ridwanullah taala alaihim ajmain dalam urusan agama kalian? Lah ini urusan ibadah, kenapa kalian tidak bertanya kepada mereka? Kemudian dikatakan oleh oleh sahabat tersebut mengatakan kami muridin lil khairi la yusibahu yaitu sahabat Abdullah bin Mas'ud beliau mengatakan kami muridin lil khair la yusibah ketika itu ada yang mengatakan ya Abu Abdullah ma aradna ilal khair wahai Abu Abdullah sungguh kami tidaklah mengadakan yang seperti ini melakukan yang seperti ini kecuali kami mengharapkan kebaikan apa yang kami inginkan adalah kebaikan kemudian Abdullah bin Mas'ud mengatakan kam mim muridin lil khairi la yusibahu. Berapa banyak orang menginginkan kebaikan tetapi ternyata dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan tersebut. Kenapa? Karena jauhnya dia dari bimbingan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengharapkan itu bagian dari apa yang dia harapkan dari ajar, pahala di sisi Allah, kebaikan. Mengharapkan itu bagian dari ibadah, tetapi ternyata tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kata beliau, "Wahum afkahu kuluban." Mereka adalah manusia yang paling fakih. hati-hati mereka. Wa aqrabu ila ahdin nubuwah. Mereka adalah manusia yang paling dekat dengan masa kenabian. Bil idafati ila annahum a'lamun nas bilisanil Arab wa muradis syari' dan ditambahkan padanya bahwasanya mereka adalah manusia yang paling paham dengan bahasa Arab, dengan lesan orang Arab. Karena mereka adalah menggunakan bahasa Arab yang sempurna, bahasa Arab yang paling fasih. Yang demikianlah Al-Qur'an turun dengan lesan orang Arab yang jelas. Bilisanin Arabiyin mubin kullu dzalika yalzam minhu annal haqqa ma kanu alaih. Maka dari apa yang disebutkan tadi memberikan kewajiban mengharuskan bahwasanya al-haq kebenaran itu adalah apa-apa yang dipegangi oleh mereka para sahabat ridwanullah taala alaihim ajmain wa annal khaira wal fawra fittibaihim bahwasanya kebaikan dan sesungguhnya kebaikan dan al-fauz kemenangan keberuntungan itu dengan mengikuti mereka para sahabat wasyarr wadzalala fitnabi man kanu alaih sedangkan sebaliknya kejelekan dan kesesatan itu adalah ketika meninggalkan apa-apa yang telah dipegangi oleh mereka para sahabat ridwanullah taala alaihim ajmain ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah maka dari apa yang kita sampaikan tadi sungguh memberikan nasihat kepada kita semuanya untuk sekali lagi menengok kepada apa yang telah diwasiatkan oleh Ar-Rasul Shallallahu alaihi wasallam dalam hadis Al-Irbadi Mansariyah yang ma'ruf, yang masyhur, yang sering kita mendengarnya, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, addu 'alaiha tamassaku biha wa addu 'alaiha bin nawajid." Berpegang teguhlah kalian dengan sunnahku dan sunnah para khulafa'ur rasyidin, para khalifah yang terbimbing, mereka para sahabat yang telah diberikan hidayah petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Berpegang teguhlah dengannya dan gigitlah dengan gigi gerahammu. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, semoga kita bisa mengamalkan apa yang dinasihatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi sehingga kita termasuk termasuk bagian orang-orang yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia-manusia yang selamat golongan yang selamat yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kesesatan dan dari adab Allah Subhanahu wa taala kelak di, di akhirat yang sebagaimana yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan sebagai kelompok yang selamat yaitu ma ma'ana alaihil yauma wa ashabi yaitu apa-apa yang aku dan para sahabatku berada di atas agama tersebut pada hari ini maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah kita cukupkan dari apa yang kita sampaikan tadi Wallahu taala alam bisawab.